Pada pertemuan yang lalu telah kita bahas satu poin dalam ayat yang keempat dari surat Al-Baqarah yang menjelaskan kepada kita tentang sifat-sifat orang yang bertakwa apa yang kita ambil pada pertemuan yang lalu atau mujahid beriman terhadap apa-apa yang diturunkan oleh Allah kepada nabinya dan yang diturunkan kepada para rasul sebelumnya. Tayyib. Tidak boleh membeda-bedakan dalam beriman tidak boleh membeda-bedakan dengan menerima yang satu dan menolak yang lainnya. Taib, sebelum kita lanjutkan sifat-sifat yang telah kita lewati dari sifat-sifat orang yang bertakwa. Apa saja itu, Apa Ja'far? Beriman kepada yang baik. Terus? Apa yang terbatas. Ya. menegakkan salat terus. Mereka berinfak dari apa-apa yang Allah Subhanahu wa taala rezekikan. Ini yang ketiga. Dan yang keempat, beriman dengan apa-apa yang datang dari Allah dan Rasulnya. Dan kita masuk pada poin yang kelima, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala wabil Setelah Allah Subhanahu wa taala menerangkan beberapa sifat-sifat orang yang bertakwa, Allah kemudian berfirman, wabil akhiratihum Dan mereka itu yakin terhadap hari akhir. Qala Sa'di rahimahullah ta'ala wal akhiratu ismun lima yakunu ba'dal maut. Dan akhirat adalah sesuatu yang menjelaskan atau mencakup perkara-perkara yang terjadi setelah kematian. Ini namanya akhirat fadilah. Jadi setelah seorang mati dia telah berpindah dari alam dunia menuju alam akhirat. Jangan sampai dalam benak kita bahwasanya akhirat itu adalah setelah tegaknya hari kiamat. Akan tapi akhirat itu mencakup semua hal yang terjadi setelah kematian. Berarti dari sini kita ketahui ikhwanifillah bahwasanya akhirat bagi setiap manusia itu dekat. Kenapa? Karena sesuatu yang pasti datangnya itu adalah dekat. Kullu ma huwa atin fa huwa qarib. Semua yang pasti datangnya maka itu adalah dekat. Dan kematian ikhwan fillah adalah sesuatu yang pasti yang tidak akan mungkin seorang pun terlewatkan darinya. Allah Subhanahu wa taala telah mengulang-ulang dalam tiga tempat pada Al-Quran bahwasanya semua makhluk yang hidup itu akan mengalami kematian kullu nafsin dha'iqatul maut semua jiwa itu pasti akan merasakan kematian nah mulai dari matinya dia berarti dia telah masuk ke, ke negeri akhirat dan kewajiban seorang muslim adalah beriman dengan yang demikian ini beriman bahwasanya dirinya mesti akan mati dan setelah kematiannya dia akan berpindah kepada alam yang lain bukan kemudian setelah kematian akan selesai begitu saja akan tapi setelah kematian di sana ada perjalanan yang lebih jauh yang membutuhkan bekal dan sayangnya ikhwanillah bekal untuk perjalanan jauh tersebut tidak akan mungkin didapat tidak akan mungkin seorang mencarinya ketika dia telah mati. Oleh karena itulah seorang yang berakal hendaknya mempersiapkan bekal untuk perjalanan yang jauh tadi di saat-saat masih ada kesempatan. Tidak lain adalah ketika dia masih hidup di dunia. Oleh karena itulah Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanuttaqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wahai orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan hendaknya masing-masing jiwa itu melihat apa yang akan dia siapkan untuk hari esoknya. Untuk hari esok, hari-hari ketika dia dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ayat ini merupakan asal bagi seorang muslim untuk senantiasa muhasabah ikhwanikillah sebagai landasan bagi setiap muslim untuk muhasabah menghitung-hitung apa-apa yang telah dia persiapkan untuk hari-hari kelak. Karena kematian yang pasti datangnya tersebut kita semua tidak mengetahuinya. Apakah tahun depan atau bulan depan atau pekan depan atau bahkan hari esok. Oleh karena itulah kita semua hendaknya senantiasa mempersiapkan untuk hari-hari yang pasti datangnya tadi. Kemudian kenapa Allah Subhanahu wa taala mengkhususkan menyebutkan hari akhir? Padahal hari akhir termasuk dalam keimanan seorang muslim terhadap perkara-perkara yang lain. Karena pada poin yang pertama ikhwanifillah Allah telah berfirman, "Alladzina yu'minuna bil ghaib." Yaitu orang-orang yang beriman terhadap hal-hal yang gaib. Dan termasuk dalam hal-hal yang gaib adalah perkara-perkara hari akhir. Setelah kematian, kemudian kebangkitan, kemudian bagaimana kita semua dikumpulkan di mahsyar ini semuanya perkara yang gaib yang tidak kita ketahui saat ini secara hakiki. Kan tapi kita mengetahuinya dengan seyakin-yakinnya berdasarkan khabar-khabar dari Allah Subhanahu wa taala dan dari Rasulnya. Imam As-Sa'di menjelaskan dalam perkataan beliau tentang sebab dikhususkannya disebutkan hari akhir Qala rahimahullah ta'ala wa khassahu bidzikri ba'da al-umum li'anna al-imana yaumil akhir ahadu arkanil iman. Dan Allah Subhanahu wa taala mengkhususkan menyebutkan setelah menjelaskan secara umum keimanan terhadap perkara-perkara yang lain, Kemudian dikhususkan di akhir penyebutan sifat-sifat orang yang bertakwa dengan firman-Nya wabil akhirati hum yuqinun Kenapa?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 Ini usul ahli sunnati wal jamaah yang wajib untuk diimani keimanan terhadap enam perkara tersebut. Al imanu billah yang mencakup padanya empat perkara. Al iman biwujudih wal iman bi rububiyyatih wal iman bi uluhiyyatih wal iman bi asma'ihi wa sifatih kemudian al iman bi malaikatih keimanan terhadap malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala kemudian kepada kitab-kitabnya kepada Rasul-Rasulnya, dan keimanan kepada hari akhir. Ini yang sedang menjadi pembahasan kita. Bahwasanya dikhususkannya penyebutan keimanan dan keyakinan seseorang terhadap hari akhir dalam sifat-sifat orang yang bertakwa itu dikarenakan keimanan tersebut merupakan salah satu dari rukun Islam, rukun iman. lahu a'dhamu ba'idin 'ala ar-raghbati war-rahbati wal-amal. Dan dikarenakan keyakinan dan keimanan terhadap hari akhir, ikhwanillah. Keimanan terhadap negeri akhir merupakan sebesar-besar perkara yang mendorong untuk Waalaikumsalam senantiasa berharap kepada Allah Subhanahu wa taala dan takut kepadanya dan merupakan pendorong terbesar bagi seorang muslim untuk beramal. Sehingga dikhususkan disebutkan di sini. Jadi ada dua sebab yang dijelaskan oleh Imam As-Sa'di rahimahullah taala. Kenapa dikhususkan penyebutan keimanan terhadap hari akhirah? Keimanan terhadap negeri akhirah. Dikarenakan yang pertama bahwasanya keimanan seorang terhadap akhirat merupakan salah satu rukun iman yang tidak akan sempurna keimanan seorang tanpanya. Kemudian yang kedua, dikarenakan keimanan terhadap negeri akhirat merupakan pendorong terbesar bagi seorang untuk berharap kepada Allah merasa takut dari Allah Subhanahu wa taala dan pendorong terbesar untuk seorang beramal. Dan memang ikhwanifillah, kita lihat bagaimana mereka-mereka yang begitu yakin dengan tegaknya hari akhir yang senantiasa hal ini berada di pikiran mereka ringan bagi mereka segala ujian yang dihadapi di dunia ini. Karena yang menjadi angan-angan mereka, yang menjadi pemikiran mereka senantiasa adalah bagaimana dia bisa menghadap pada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sebaik-baiknya, membawa bekal yang paling banyak dan membawa beban yang paling ringan. Dan tentunya beban tersebut adalah perbedaan duniawi. Ketika seorang mempunyai beban yang ringan, maka dia akan lebih mudah dan lebih bersemangat untuk beramal kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita lihat banyak sekali dalam ayat-ayat Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang keadaan negeri akhirat yang tidak ada bandingannya dengan apa-apa yang di dunia ini. Tidak lain agar setiap muslim senantiasa menjadikan tujuan hidupnya ini negeri tersebut. Itulah masa depan kita semua. Masa depan yang hakiki. Masa depan yang hendaknya dipersiapkan sejak dini. Yaitu masa depan kita di negeri akhir. Masa depan yang tidak akan bisa seseorang ketika mengalami kerugian di sana untuk menutup kerugiannya. Masa depan yang tidak akan mungkin seorang ketika celaka di sana untuk memperbaiki keadaannya. Tidak akan mungkin. Oleh karena itulah ketika masih ada kesempatan, hendaknya seorang muslim berusaha untuk mempersiapkannya dengan sebaik-baiknya. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Wal akhiratu khairu abqa." Dan negeri akhirat itu adalah lebih baik dan kekal. Setelah menyebutkan tentang keadaan kebanyakan manusia yang mereka mengutamakan kehidupan dunia ikhwanillah kalau Allah taala bal tuhsiruna al-hayata ad-dunya wal akhiratu khairu wa abqa dan kalian mengutamakan kehidupan dunia padahal kehidupan akhirat itu lebih baik dan tentunya tidak ada bandingannya dibandingkan dengan kehidupan di dunia ini Ditambah lagi kebaikan tersebut keadaan di negeri akhirat yang kekal. Sehingga dikatakan oleh Malik bin Dinar rahimahullah taala sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Qurtubi beliau mengatakan laukanatid dunia min dhahabin yafna wal akhiratu min khazafin yanqa lakana al wajibu an yu'athira khazafan yabqa ala dhahabin yabna fakaifa wal akhiratu min dhahabin yabqa wad dunya min khazafin yabna Seandainya dunia ini terbuat dari emas, akan tapi emas tersebut akan hilang dan akan musnah. Dan akhirah terbuat dari sesuatu yang tidak ada nilainya. Akan tapi dia itu kekal. Maka tentunya seorang wajib untuk mengutamakan sesuatu yang kekal tadi walaupun bernilai rendah di matanya. Daripada mengutamakan sesuatu yang bernilai tinggi berupa intan, berupa emas atau yang lainnya akan tapi sesuatu yang musnah. Lalu bagaimana apabila akhirat itu adalah sesuatu ya, yang diibaratkan dari emas? Semua apa-apa yang ada di negeri tersebut penuh dengan kenikmatan dan dunia ini terbuat dari sesuatu yang hina ditambah lagi dengan keinginannya itu bahwasanya dia akan musnah. Akan tapi ikhwanifillah kebanyakan manusia mereka mengutamakan kehidupan dunia tidak lain dikarenakan sebab ketidaktahuan mereka terhadap hakikat dunia tersebut. Dan ini merupakan sebab utama kenapa kebanyakan manusia mengutamakan kehidupan dunia dari negeri akhirat. Dikarenakan ketidaktahuan tentang hakikat kedua negeri tersebut. Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan tentang hakikat negeri tersebut yang apabila seorang mau mencermatinya dan kemudian mengaplikasikannya dalam kehidupan dunia, maka tentunya dia tidak akan mengutamakan kehidupan yang sementara ini. Qala Allah Ta'ala wa ma hadhihi al-hayatud dunya illa lahu wa la'ib. Wa inna ad-daral akhirata lahiya al-hayawan law kanu ya'lamun. Dan tidaklah kehidupan di dunia ini kecuali lahun wa la'ib. Sesuatu yang sia-sia dan permainan belaka. Wa inna ad-daral akhirata lahiya al-hayawan. Dan negeri akhirat itu adalah negeri kehidupan yang hakiki, kehidupan yang abadi. Laukanu ya'lamun. Seandainya mereka itu mengetahui. Di sini syarat bahwasanya kebanyakan manusia ketika mereka mengutamakan kehidupan dunia dikarenakan tidak tahunya ketidaktahuan tentang hakikat kedua negeri tersebut. Sehingga hendaknya seorang muslim ketika membaca Al-Quran atau membaca kabar-kabar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang keadaan dua negeri tadi, kemudian dia menjadikan sebagai acuan dalam hidupnya. Ternyata negeri yang kita berada di dalamnya sekarang ini adalah negeri yang akan berakhir. Dan tidak lain, negeri ini hanyalah sebagai ladang sebagai ladang untuk persiapan memasuki negeri yang hakiki, negeri yang penuh dengan kebahagiaan bagi orang-orang yang telah mempersiapkannya. Kemudian di antara sebab yang juga menjerumuskan manusia terlena sehingga mereka mengutamakan kehidupan dunia adalah dikarenakan dunia itu memang dihias-hiasi sebagai ujian bagi manusia. Dan kebahagiaan yang ada di dunia tersebut disegerakan. Dan ini semua merupakan ujian, ikhwanillah. Disegerakannya kebahagiaan yang ada di dunia. Demikian pula dihias-hiasinya dunia ini di mata manusia. Ini merupakan ujian bagi kita semua. Sehingga jangan sampai seorang muslim terkecoh dengan ujian tersebut. Zuyyina lin-nasi hubbu syahawati minan nisa'i wal banina wal qanatir al muqantara min adh-dhahabi wal fiddah wal khaylil musawwamati wal an'ami wal har telah dihias-hiasi bagi manusia kecintaan terhadap syahwat baik berupa wanita kecintaan kepada wanita kepada anak-anak kepada intan permata emas dan perak dari harta benda dunia yang gemerlap minat wal dari emas maupun dari perak wal khairil musawamah dan diper dihiasi hiasi di mata manusia itu kecintaan terhadap kuda-kuda yang bagus yang merupakan isyarat kecintaan manusia kepada kendaraan-kendaraan yang bagus. Wal an'ami wal demikian pula kepada binatang-binatang ternak dan kepada tanam-tanaman. Semua ini sebagai ujian bagi manusia. Dan tentunya apa yang telah dihiasi hiasi tersebut ketika kita telah tahu hakikatnya maka jadikanlah apa yang telah Allah Subhanahu wa taala mudahkan dari kehidupan dunia sebagai tangga untuk mencapai akhirat. Jangan seperti orang-orang kafir yang menjadikan semua perkaranya dan semua tujuannya untuk negeri dunia ini saja. Sehingga memang Allah Subhanahu wa taala mengkhususkan tentang keadaan mereka ini dalam firman-Nya, "Zuyyina lil ladzina kafaru hayatud dunya dan dihias-hiasi bagi orang-orang kafir kehidupan dunia. Kita lihat bagaimana orang-orang kafir di dunia ini mereka dalam kemegahan, dalam kenikmatan dari sisi duniawi. Sehingga Mereka merendahkan orang-orang yang beriman. Akan tapi ikhwanifillah Allah Subhanahu wa taala telah memberikan hiburan dan memberikan semangat kepada kita bahwasanya walaupun keadaan orang-orang kafir demikian itu mereka tetap berada di bawah orang-orang yang bertakwa. Dan inilah akhir kesudahan semua orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala wal 'aqibatu lil muttaqin. Dan kesudahan yang baik itu adalah bagi orang-orang yang bertakwa. Sehingga Allah berfirman dalam kelanjutan ayat ini, "Walladzina amanu fawqahum yaumal qiyamah." Dan orang-orang yang beriman, mereka itu akan berada di atas orang-orang kafir pada hari akhir, pada hari kiamat. Wallahu yarzuqu man yasha'u hisab dan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan rezeki kepada siapa saja yang Dia kehendaki tanpa ada penghitungannya. Dari sini kita telah mengetahui dua sebab utama sehingga kebanyakan manusia terjatuh dalam keterlenaan terhadap dunia yang fana ini. Yang pertama karena kebodohan mereka terhadap hakikat kehidupan dunia dan yang kedua dikarenakan memang dunia tersebut dihiasi hiasi Kalau kita mengetahui sebab tersebut, Evanifillah, hendaknya kita menjauhi. Jangan sampai sebab tersebut ada pada diri kita. Berarti kita harus mengetahui bagaimana hakikat dunia ini dan bagaimana hakikat negeri akhirat. Kemudian Imam Sa'di rahimahullah taala meneruskan perkataannya wal yaqinu al ilmu tam alladhi laysa fihi adna syakkin al mujibu lil amal dan yakin adalah ilmu yang sempurna namanya ilmu yang sempurna ikhwanillah yaitu yaitu alladhi laisa fihi adna yang tidak ada padanya sekecil apapun dari keraguan. Jadi dia betul-betul yakin dibangun di atas ilmu yang sempurna. Kemudian bukan berarti kemudian hanya sekedar ilmu dan keyakinan belaka saja ikhwanillah. Akan tapi harus ilmu yang diyakini tersebut al-mujibu amal yang memberikan konsekuensi kepada dia untuk beramal. Sehingga keyakinan yang kokoh ini menjadikan dia beramal dengan apa yang dia yakini. Inilah orang-orang yang dikatakan di sini wabil akhiratihum yuqinun. Jadi bukan sekedar mengetahui saja akan tapi kemudian meninggalkan apa yang menjadi konsekuensinya tidak. Dia mengetahui dengan pengetahuan yang sempurna dengan keyakinan yang tidak ada keraguan padanya sedikit pun, kemudian dia beramal dengan apa-apa yang menjadi konsekuensinya. Lihat bagaimana para sahabat ketika keimanan mereka terhadap negeri akhir adalah keimanan yang tidak ada keraguan sedikit pun padanya. Bagaimana mereka beramal kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sebaik-baik salaf kita Rasulullah SAW alaihi wasallam manusia yang paling utama. Beliau telah mencontohkan kepada kita bagaimana beramal dalam kehidupan beliau. Baik itu dalam menyikapi dunia ini dan dalam beribadah kepada penciptanya. Diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha mengisahkan tentang suaminya yang tercinta. Qama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min al-lail hatta tatafattara qadamat. فقالت يا رسول الله أتفعل هذا وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر فقال يا عائشة Afal wahibbu an akuna abdan syakura. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdiri untuk qiyamul lail sampai pecah-pecah kaki beliau. Maka Aisyah radhiyallahu anha merasa heran. Makanya bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, anu hadza?" Apakah aku melakukan yang demikian ini? Begitu sungguh-sungguh dalam sholat sampai kaki-kaki beliau pecah. Padahal, kalau ghafarallahu laka ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhara." Allah Subhanahu wa taala telah mengampuni dosa-dosamu baik yang terdahulu maupun yang akan datang. Yang dipahami oleh kebanyakan manusia orang yang sudah diampuni dosa-dosanya sudah dijamin untuk masuk surga untuk apa sih beramal sampai sedemikian dahsyat maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun memberikan pengertian. Afala wahibbu an akuna abdan syakura. Tidakkah aku ingin untuk menjadi seorang hamba yang bersyukur? Karena atas nikmat Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepadanya. Kemudian dia beribadah dengan sedemikian sungguh-sungguh. Kemudian kita lihat pula bagaimana kehidupan beliau menyikapi dunia ini. Ketika beliau melewati seekor kambing yang telah mati, bangkai kambing. Dalam keadaan kambing tersebut asak, ya, asak adalah cacat yang ada di udhunnya, di telinganya. Maka Rasulullah SAW ingin memberikan pengertian kepada para sahabatnya. Dengan mengatakan, siapa di antara kalian yang mau membeli kambing ini? Maka para sahabat menjawabnya, bagaimana kami yang mau membelinya? Padahal dia itu adalah seekor bangkai. Seekor bangkai untuk apa dimanfaatkan? Tidak bisa Ditambah lagi keadaannya yang cacat. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menurunkan standar lagi. Kalau tidak mau membeli ya sudah siapa yang mau mengambilnya untuk dirinya. Maka para sahabat menjawab, seandainya saja itu diberikan, maka tentunya kami masih mikir-mikir. Masih mikir-mikir. Karena dia sudah bangkai ditambah lagi dalam keadaan cacat. Kalau masih hidup pun mereka masih mikir-mikir juga om, oh, dalam keadaan cacat. Maka Rasulullah SAW. kemudian setelah memasukkan pengertian ini dan memberikan apa yang beliau inginkan dengan permisalan tadi. La dunya ahwanu Allah. Sungguhnya dunia itu lebih rendah di sisi Allah Subhanahu wa taala daripada kambing yang seperti ini keadaannya di sisi kalian. Jadi ibarat bangkai yang sangat hina. Oleh karena itulah ikhwanifillah, jangan sampai dalam hati-hati kita yang menjadi tujuan hidup ini adalah bagaimana menumpuk-numpuk perbenaran duniawi hendaknya menjadi tujuan kita adalah bagaimana kemudahan yang Allah Subhanahu wa taala berikan di dunia ini bisa kita jadikan sebagai ladang untuk bekal kita menghadap Allah Subhanahu wa taala Karena perjalanan yang kita tempuh setelah kematian itu begitu jauh. Ya, perjalanan yang kita tempuh setelah kematian begitu jauh. Padahal di sana tidak bermanfaat harta dan anak-anak. Yaumala yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari yang tidak bermanfaat harta dan anak-anak. Mungkin di dunia ini dua hal inilah yang sangat bermanfaat bagi seorang. Harta duniawi yang dia kumpulkan, demikian pula anak-anak yang dia didik bisa membantu, bisa menolong, bisa membelanya. Akan tapi di negeri akhir, semua perkara tersebut tidak bermanfaat. Hanya satu yang bermanfaat sebagaimana dikabarkan di sini oleh Allah Subhanahu wa taala, illa man atallaha biqalbin salim. Kecuali orang-orang yang datang menghadap Allah Subhanahu wa taala dengan hati yang selamat. Berarti bagaimana seorang muslim bisa mendapatkan hati yang selamat ini. Inilah yang menjadi tugas kita. Selamat dari kesyirikan, selamat dari kebitahan, selamat dari kemaksiatan, baik yang besar maupun yang kecil. Dan ini butuh perjuangan, butuh usaha keras. Dan yakinlah bahwasanya siapa saja yang berjuang dan berusaha keras, mesti Allah Subhanahu wa taala akan menunjukkan jalannya. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Kemudian ikhwanillah atau kita ambil pada pertemuan yang akan datang apa yang Allah Subhanahu wa taala terangkan setelah menyebutkan tentang sifat-sifat orang yang bertakwa ulaika ala hudam min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Mereka itulah orang-orang yang berada, berada di atas hidayah dari Rabb mereka. Siapa mereka-mereka itu? Yaitu mereka-mereka yang memenuhi kriteria-kriteria di atas. Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna shalah wa mimma razaqnahum yunfikun. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wabil akhirati hum yuqinun. Kemudian ditutup ya. setelah menjelaskan bahwasanya mereka-mereka itulah orang-orang yang mendapatkan hidayah wa ulaika humul muflihun dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Jadi apabila seorang menginginkan keberuntungan hendaknya mempersiapkan agar dirinya termasuk orang-orang yang disebutkan dalam ayat-ayat tersebut. Nas'alullah taufiq lima yahibbuhu wa yardah.